إلى أرواج مساداتنا العلويين وصلى سيدنا الإمام المهاجر الله بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن البلوي والحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي عبد الله بن بكر السكران ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب أطاس وحبيبي علي بن محمد بن سنة بن وسلم وحبيبي محمد أنس بن علي حبشي وجدي أحمد عبد الرحمن إدرس ووصولهم وفرهم أن الله يغفر مرامهم ويعلي درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقينا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم ويرزقنا جميعا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 قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم اجعلني ومن أحاطت به شفقة قلبي من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الليلة ونور تهدي به ورحمة تنشرها ورزق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 Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan hikmah yang keempat belas. Memang hikmah yang keempat belas ini sebetulnya dilewati saja. Ya. Kita belum belum layak untuk mengkajinya. Tapi untuk ngambil barokah ya dikit kita ambil uh, hikmah agar Allah Ta'ala memberikan nur di dalam hati kita Sehingga kita bisa melihat kebaikan dan kita bisa melihat kebu keburukan Melihat kebaikan kemudian mengikutinya Melihat keburukan kemudian meninggalkannya Kemarin dikatakan Al-kaunu kulluhu zulmah Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi satu kalimat ini dulu. Alam semesta ini pada hakikatnya semuanya gelap. Tidak ada selain Allah yang bercahaya berdiri sendiri itu tidak tidak ada. Semuanya gelap. Ya. Yang menjadikan bercahaya karena ada tajali Allah di situ. Ya, ada tajali Allah di situ. Memang kalimat eh, dengarnya aja kita pusing. Ya, dengarnya kita bu pusing. Karena ini kalimat bukan untuk kita gitu. Ini untuk orang-orang yang memang udah pangkatnya tinggi, tinggi. Tapi sedikit kita ambil hikmah. Ya, sedikit kita ambil hikmah. Alam semesta ini semuanya gelap. Nah, gelap itu maksudnya apa? Gelap itu simbol dari sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Boleh saya nanya? Apakah kegelapan itu ada? Kegelapan itu ada atau tidak? Coba yang bilang ada angkat tangan. Survei ini. Eh, yang bilang nggak ada coba angkat tangan. Yang nggak bilang apa-apa coba angkat tangan. ini ragu-ragu. Wong -ragu. salah juga nggak apa-apa, betul juga nggak dikasih hadiah gitu kan ya? Kegelapan itu tidak ada. Kegelapan itu tidak Tidak ada. Belajar ilmu alam coba. Apa yang namanya kegelapan? Kegelapan itu cuma nama lain dari ketidakadaan cahaya. Betul tak? Jadi gelap itu kalau tidak ada kalau ada cahaya namanya toh Calok cahaya enggak ada namanya. Berarti gelap itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Yang ada apa? Cahaya, betul kan? Kalau cahayanya datang namanya te terang. Cahaya pergi namanya gelap. Nanya, malam itu ada enggak? Bingung ya? Malam itu ada enggak gitu? Pada hakikatnya pada hakikatnya malam itu ada enggak? Tidak ada. Pada hakikatnya malam tidak tidak ada karena matahari tidak pernah padam. Siang dan malam itu kan karena matahari bersinar, maka namanya si kalau matahari tenggelam namanya betul begitu kan? Nah, lah matahari kok bisa tenggelam kenapa? Karena buminya ber berputar. Karena tidak kena sinar matahari namanya ma malam karena ke gelap. Kalau kena sinar matahari namanya si siang. Berarti pada hakikatnya, pada hakikatnya malam itu ada atau enggak ada? Pada hakikatnya enggak ada. Jadi gelap itu pada hakikatnya tidak tidak ada. Pada hakikatnya. Tapi kenyataannya ah, ada. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Sampai di sini paham? Kalau kini mah paham. Ya. Makanya Ibn Athaillah radhiyallahu anhu mengatakan alam semesta ini sebetulnya gelap. Kenapa? Karena pada hakikatnya alam semesta itu enggak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Betul kan? Jadi kalau dihilangkan sama Allah, ya hilang. Dimusnahkan sama Allah, ya musnah. Seperti tadi itu loh ya. Ya. Malam itu gelap. Kalau mau dimusnahkan caranya bagaimana? Kasih cah cahaya selesai. Gelapnya sir sirna. Wong itu cuma nama lain dari tidak adanya cahaya cahaya. Nah, alam semesta ini gelap semuanya. Gelap. Kecuali nanti kalau disinari sama Allah. Kalau disinari Allah jadi terang. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah yang menyinari ya, tujuh lapis langit dan bu, bumi. Karena tujuh lapis langit dan bumi disinari Allah, maka di situ jadinya a, ada. Ada langit karena diadakan oleh Allah. Ada bumi karena diadakan oleh Allah. Ada kita karena diadakan oleh Allah. Jadi kalau tidak diadakan oleh Allah, kita tidak ada. Kalau nggak diadakan oleh Allah, langit juga tidak ada. Kalau tidak diadakan oleh Allah, bumi juga tidak ada. Nah itulah yang dimaksud semuanya gelap karena adanya bergantung dari keputusan Allah. Adanya bergantung dari kehendak Allah. Jadi pada hakikat yang ada cuma cahaya dan cahaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada cuman yang lain tidak berarti jenengan Berarti kita ini pada hakikatnya enggak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Nah, alhamdulillah diadakan sama Allah. Kita diadakan sama Allah. Berarti dalam diri kita ini ada sinarnya Allah. Ada tajallinya Allah dalam bentuk apa diciptakan oleh Allah. Ada penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dapat sentuhan-sentuhan kehendak Allah. Artinya kita diperhatikan oleh Allah. Kita di, disayang oleh Allah. Itu arti daripada alam ini semua gelap kecuali kalau diadakan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mudeng? Wis mudengnya gitu aja. Nah, coba kita ambil hikmah ini ya. Kita ambil hikmah ini. Jadi gelap itu tidak ada. Gelap itu tidak ada. Nah, terus bagaimana caranya kita lepas dari kegelapan? Allahu nurus samawati wal ard. Caranya ya kita ambil cahaya, selesai. Kalau ambil cahaya, lepas dari kegelapan. Sabar dulu. Ini pokoknya kita mau mumet-mumet dikit. Nah, nanti kita mendapatkan insya Allah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh nanya? Pernah enggak naik motor di tengah hutan lampunya mati? Belum. Saya pernah naik mobil di tengah hutan, lampunya mobil mati semua. Waktu itu mobil sewa ya L300 lampunya mati lewat Ngawi. Ngeri atau enggak ngeri? Iya kan? Ngawi, lah itu ada orang Ngawi di atas Ya, lewat Ngawi itu hutan-hutan Ngawi sampai Mantingan sampai lewat Sragen tuh. Lampu semuanya padam. Semuanya padam. Padahal hutan itu belum ada penerangan jahat jalan. Dan waktu itu sekitar jam 2 malam. Di saat itu ya, saat itu e, belum banyak arus yang le lewat. Sepi, malam, gelap. Menyenangkan atau mengerikan? Mengeri. Lah biar tidak ngeri caranya bagaimana? Gampang. Cari cahaya Begitu ada cahaya, langsung hati ah, adem. Alhamdulillah. Lewat mobil tuh nyelip, senengnya luar biasa. Wih, ada mobil nyelip. Tinggal ikut, tinggal i, ikut. Iya, ngikuti mobil ta Tadi, tapi kalau mobilnya kebut, kitanya jadi bingung. Duh, kok kebut? Karena ini L300 tua, ya itu mobilnya baru ce, cepet ke kebut. Gak mungkin ngejar tanpa lampu lampu. Nanti tahu-tahu tikungan tambah enggak kelihatan. Nah kok subhanallah ada penter nyelip ya. Kemudian ngasih tanda, ikuti saya. Penternya pelan-pelan. Entah itu supirnya manusia atau jelmaan enggak tahu saya. Karena itu ngawal dari hutan Ngawi sampai Solo. Ya, padahal itu supirnya penter sendiri. Supir penternya sen sendiri. Umumnya orang kalau nyupir sendiri malam hari maunya ke kebut, tapi ini maunya pelan pelan. Nemeni aja, nemeni gitu. Karena saya ngikuti cahaya mobil yang ada, ya. Karena ngikuti cahaya mobil yang ada, maka jadinya nyaman, jadinya te tenang karena ada cah cahaya. Lah hidup kita ini kalau mau nyaman, hidupnya mau tenang, hidupnya mau tentram ya gampang. Caranya bagaimana? ya udah jangan jauh-jauh dari cahaya. Betul? Dikit nanya boleh. Ini bagian depan ini tampak lebih terang atau biasa? Tampak lebih lebih terang. Kalau dilihat di TV tampak lebih bagus gambarnya atau biasa saja? Gambarnya tampak lebih jernih, betul kan ya? Karena ada cahaya yang le lebih. Kenapa? Karena di situ saya pasang lampu so, sorot. Jadi cahaya loh lebih. Tampak lebih terang, gambarnya lebih bagus. Nah, kalau cahaya itu ada sama kita, ya, kita mendapatkan cahaya, maka nanti kita hidup itu bisa hal-hal yang nikmat yang enggak tadinya kelihatan jadi keli kelihatan. Sepurone ingkang kathah. Mohon maaf. Jenengan pernah meneliti rumah jenengan? Tidak kan? Tapi kalau rumah orang lain Wah Masya Allah ya dapurnya bagus Betul kan ya? Ruang tamunya apa? Bagus Jadi kita lihat rumah orang lain Rumah sendiri nggak patek di dilihat Betul begitu kan? Jadinya yang enak rumah sendiri atau rumah orang lain yang bagus-bagus? Rumah orang lain yang bagus Ya, rumah sendiri nggak kelihatan bagus. Nggak bisa menemukan sisi bagus dan enak di rumah kita. Kenapa? Masih peteng. Masih ke gelap. Nanti kalau kita udah dapat cahaya, kita bisa mendapatkan sisi yang bagus di rumah kita. Masya Allah, enak ya nyatanya duduk di di sini. Masya Allah, nyatanya enak ya duduk di di sini. Masya Allah, nyatanya enak ya duduk di di sini. Semua itu jadi enak. Kenapa jadi enak? Karena hatinya udah murub, ada nur, ada cahaya di dalam ha hati. Sehingga bisa lihat sesuatu yang tadinya nggak kelihatan. Sepurone engkang kata Bapak-bapak. Istri jenengan kelihatan cantik atau jelek? Ibu-ibu sabar dulu. Bapak, istrinya kelihatan cantik atau jelek? Ini pengakuan dari hati atau karena ada istrinya di atas? Mana yang lebih cantik, istri sendiri atau orang lain? Kalimat jujur nih ya. Jadi istri orang lain kelihatan lebih ya ibu-ibu juga jawab, suami orang lain kelihatan lebih dibalas tuh, kelihatan lebih kan ganteng. Jadi umumnya tuh kita nggak bisa lihat yang kita miliki. Ya, entah itu motor, entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu bah, baju, entah itu tuh tubuh. Tapi kalau milik orang lain, kita bisa li lihat lihat lebih, lihat lebih, lihat lebih. Berarti hati kita masih peteng dedek. Gelap gulita luar biasa. Kenapa? Lah kok nggak bisa lihat nikmat yang Allah berikan dalam di dirimu. Lah itu makanya nikmatnya tidak ada karena belum kena nur Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kena nurnya Allah, nikmat tadi jadi kelihatan. Ini contoh nih, sekecil nih muter muter muter <laughs> ya kan mundar mandir sana sini ya kalau dilihat katanya ribet toh ya ribet ruwet ya kan kelihatan ribet ru ruwet kalau masih gelap gulita ngeruweti ngeribetin gitu kan tapi kalau kita dikasih dikit aja cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala nerimanya itu lain nerimanya lain alhamdulillah anak saya mau duduk bareng sama saya alhamdulillah kok senengnya nemeni pak bapaknya. Alhamdulillah kok senangnya ikut nga, ngaji. Jadinya alhamdulillah. Ini, ini contoh sedih, sedikit. Berarti mendapatkan nur ini penting atau enggak penting? Penting. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Itu yang jadi masalah. Sebetulnya caranya gampang. Lawang nur Allah itu kan udah dititipkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW diantaranya, ya kan? Wan Nur. Rasulullah itu adalah cah, cahaya. Diciptakan. Qala ya Jabir, Allah khalaqa al asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, "Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad SAW sebelum menciptakan segala sesuatu, sesuatu dan cahaya Nabi Imun ini diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nur Allah yang paling terang benderang dalam wujud manusia adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti tubuhnya Nabi itu nur. Ucapan Nabi adalah nur. Perbuatan Nabi adalah nur. Orang-orang yang mencontoh Nabi adalah nur. Pengikut Nabi adalah nur. Zikir-zikir Nabi adalah nur. Amalia Nabi adalah nur. Semua itu cahaya. cahaya. Kalamullah apalagi kalamullah. Bukan makhluk. Wahyunya Allah. Itu adalah nur. Makanya kalau kita mau dapat cahayanya Allah Ta'ala. Ya itu tadi caranya. Kita yang sering-sering bayangkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lu begini loh. Sepurone kang kata ya. Saya ngasih contoh tapi agak nggak enak boleh ya? nggak apa-apa nih, ini sudah kelihatannya mau dikasih contoh udah paham contohnya apa ini. <laughs> Bergairah. Calon manten. Tolong ini di zoom dikit. Ini kamera mana yang bisa ngezoom dia nih ya? Repot nih, sudutnya oh sana tuh. Tuh Edwin, tuh lihat sana tuh. Ya. Mas Edwin, mana ngambilnya dari mana ini? Tuh yang sana itu Lihat Mas Edwin tuh kelihatan calon mantan, coba lirik ke kamera. Ya. Calon manten itu membayangkan calon mantennya membayangkan calon mantennya Coba ditanya, hatinya biasa-biasa saja atau agak gimana? Katanya deg-degan. Katanya deg-degan. Jadi calon manten, calon manten, membayangkan calon mantennya gitu kan. Di hatinya timbul sesuatu, sesuatu. Bayangkan wajahnya, bayangkan dengarkan uca, ucapannya. Hatinya beru, berubah. Ada sesuatu yang bergolak dalam ha, hati. Nah coba kalau yang dibayangkan itu adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kalau ngomong gimana ya? Rasulullah kalau jalan gimana ya? Rasulullah kalau pakai baju bagaimana ya? Rasulullah wajahnya seperti apa ya? Rasulullah itu katanya dagingnya lebar tapi bagus, seperti apa ya? Rasulullah itu katanya rambutnya nggak ada putihnya, paling cuma satu dua helai. Rasulullah itu katanya kalau jalan seperti turun dari tang tangga atau tempat yang ting tinggi. Rasulullah itu wajahnya selalu berseri-seri, selalu mesem. Kanjeng Nabi itu seperti apa ya? Dengan membayangkan wajah Nabi Muhammad SAW, membayangkan saja, belum mencontoh ini ya. Membayangkan perilaku Rasulullah, wajah Rasulullah, ya maka hati kita langsung tuk, dapat nur, timbul semangat, timbul sema semangat. Hidup yang tadinya berat jadi ri, ringan. Tapi coba sebaliknya. Bayangkan gak bisa bayar utang. Peteng atau padang. Jadi membayangkan yang gak enak itu membuat hati jadi ke membayangkan yang baik-baik membuat hati jadi bercah bercahaya. Makanya kalau kita mau dapat nur, satu-satunya cara ya mendekati nur tadi, mendekati cahaya. Cahaya. Lah bagaimana mendekatinya? Kalau Rasul kita gak ketemu ya kita bayangkan. Ya kan? Wong oh, kita nggak hidup di zamannya Rasulullah SAW. Kita bayangkan. Nanti kalau kita rajin membayangkan, maka kita akan ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kalau udah ketemu kanjeng Nabi, ketemu dengan nurnya Allah ini, ya udah plek tersinari. Contoh, boleh. Iya. Dibanding Jumat yang lalu, wajah saya tampak cerah mana? Cerah sekarang. Ya, itu pengaruh lampu. Itu pengaruh. Jadi gara-gara ada lampu yang nempel ke badan saya, maka saya tampak lebih bercahaya. Kan begitu ya? Karena ada pengaruh lampu. Karena lampunya di situ nyorot ke saya. Coba kalau di depan itu ada kanjeng Nabi, nurnya kanjeng Nabi nyorot ke saya. Nempel di saya nurnya itu. Bareng terus saya di mana kanjeng Nabi di situ. Nempel terus. Kira-kira wajah saya sama atau berubah? berubah gitu. Dilihat orang jadi lebih e, enak. Ada sesuatu itu. Ada sesuatu. Lah sayangnya upaya untuk cari yang begini-begini sekarang nggak dicari sama orang. Yang ada upaya metengke ati. Wes ngerti ati ini peteng ya cek dong rokok. Udah tahu hatinya gelap masih pada ngerok, ngerokok padahal dia tahu kalau ngerokok itu buat hati semakin ke Gelap, ngerokoknya satu hari satu pak, tapi ngajinya seminggu sekali. Betul, tuh. Itu golongan anti rokok ada di atas itu ya. Paham maksud saya? Paham? Pengen antinya padang, tapi jadwal sinetron itu istiqomah tiap hari. Orangnya ada di atas. Betul Bapak bapak Kapokmu kapan? Gantian tuh Bu ya adil gitu kan ya. Sinetron ditonton, sinetron ditonton. Mohon maaf. Ya, laki perempuan nonton sinetron, jadi padang atau jadi gelap? Jadi gelap. Melihat ahli maksiat, kita di luar lihat orang maksiat, lihat saja membuat hati jadi ke gelap. Apalagi kumpul sama yang ahli ma maksiat. Hatinya semakin ke gelap. Nah terus kalau diukur-ukur seminggu ini yang buat padang sama buat gelap banyak mana nih? Yang buat terang sama buat gelap banyak mana? Coba kita ukur masing-masing. Masing-masing. Kalau udah tahu, makanya kita ya wajar toh. Oh wajar ya. Kenapa saya kok nggak bisa melihat keindahan di rumah saya? Kenapa ya? Kenapa saya kok tidak bisa ya melihat uh, keindahan di sekitar sa saya? Kenapa ya? Kenapa saya kok gak bisa menikmati sholat? Kenapa ya? Lawang buka Al-Quran ngaji itu enak. Kenapa ya? Di depan mata tinggal buka gampang. Kok berat? Kenapa ya? Sebetulnya zikir itu membuat hati bercahaya. Tapi kok gak kita lakukan? Kenapa ya? Sebetulnya sedekah itu yo ya gampang. Tapi kok abot? Kenapa ya? Sebetulnya mesen jenis ya yo gampang. Tapi kenapa suruh senyum aja kok susahnya luar biasa? Kenapa ya? Kenapa semua itu jadi angel? Jawabannya nurnya belum masuk ke dalam hati. Nah, sekarang kita bandingkan orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum. Tanda-tanda kesalehan mereka itu dari bekas tunduknya sama Allah tampak di wajahnya. Tampak di wajahnya nur Allah, sujud sama Allah, dapat nur Allah mancar sekejur tuh tubuh dan terutama tampak di wajah ini nur Allah yang ada dalam hati. Makanya orang yang deg-degan sama orang soleh itu kadang cuma mandang tok nangis guguk-guguk. Cuman lihat tok ampuni saya jadi sadar. Aneh kan? Cuman lihat buat dia jadi sah sadar. Kenapa? Begitu lihat orang soleh ini, langsung dia bisa lihat kekurangan-kekurangannya. Langsung bisa lihat kesalahan-kesalahannya. Langsung dia bisa melihat apa yang gak benar dalam dirinya. Kenapa? Karena dia mendapatkan nur orang soleh tersebut. Nah kalau kita sebaliknya. Wis peteng kumpul karo yang peteng. Udah gelap kumpul sama yang ke gelap. Akhirnya gelapnya luar biasa. Bu, kita itu kalau di pengajian kan jadi anu ya, jadi apa uang apik banget gitu ya. Masya Allah, kayak-kayaknya pulang mau tahajud kan begitu ya. Betul kan? Ya, insya Allah besok mau sedekah gitu kan waktu penga pengajian. Pulang sampai rumah. Tahajud atau nyetel TV? Kenapa gitu kan? Kenapa? Ini kan tanda tanya kenapa? kenapa? Karena ketika kita ngaji bareng duduk seperti ini, nurnya masing-masing kum, kumpul jadinya te, terang, maka hatinya berca, bercahaya. Cuman sayang pengaruhnya itu nggak patek lekat gitu. Makanya harus kita buat pengaruhnya itu lekat, jadi murup terus. Makanya dipersering. Dengan cara apa? Ya segera disambut di jalan sambil dikir. kan begitu. Jadi nurnya itu cahayanya dijaga dijaga. Sampai di sini jelas? Jelas tak umat? Jadi intinya alam semesta itu gelap, ya. Alam semesta itu tidak ada, ada karena ada cahaya Allah. Begitu pula saya, begitu pula bapak dan ibu tidak akan ada kalau Allah nggak muncul dalam diri kita. Begitu Allah nggak muncul, hilang deh sebutan kita, hilang. Sebutan kita hi, hilang. Tapi begitu Allah muncul, Allah muncul yang paling sederhana, seburuk apapun orangnya. Tapi dia mau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mau seperti itu, di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, ada seperti itu. Maka dia pun muncul di setiap imam habis sholat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Muncul. Dia jadi mun muncul. Jadi a ada. Coba dia nggak mau masuk Islam, tidak a ada. Karena kalau dia nggak mau masuk Islam nggak ada Allah di situ. Allah nggak ada di hatinya. Kanjeng Nabi nggak ada di hatinya. Maka dia tidak ada di alam semesta. Disebut juga di tidak. Nah, selanjutnya Allah kita kecil. Di hati ini kecil Allah. Maka kita meninggal dunia nggak ada yang nyebut khususan gitu nggak ada. Ya Allah, ampuni fulan. gak ada. Yang ziarah jangankan ziarah, lewat kemudian ingat aja enggak. Lewat makam tuh udah ingat. Tidak ingat kalau ada fulan di situ, kalau ada fulan di di situ enggak enggak ingat. Enggak diingat, orang jadi enggak ingat. Kenapa seperti itu? Karena sepanjang hidup orang ini Allahnya itu nggak dimunculkan dalam dirinya. Tapi beda dengan orang-orang yang Allah muncul dalam dirinya. Alladzina Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Hobinya ingat sama Allah dan nyebut Allah. Apapun kondisinya. Yang seperti itu sudah meninggal dunia bukan cuman didatangi, bukan cuman diziarahi, bahkan yang tinggal di sekitarnya dapat barokahnya. Betul kan? Jadi satu kampung akhirnya nyebut, mau ke sana ya? Mau ke sana ya? Oh di situ loh ada orang soleh. Oh itu makamnya orang orang soleh. Kalau mau berdoa di sana loh, insya Allah kok kabul. Oh itu mustajab. Tahun demi tahun. Bukan semakin hilang sebutannya. Tapi sebutannya semakin mun, muncul. Semakin muncul. Fulan semakin muncul. Fulan semakin muncul. Fulan semakin muncul. Contoh ajalah yang gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Kita lihat yang namanya Wali Songo. Coba lihat. Pernah enggak makam Sunan Ampel itu sepi? Ramai terus kan? jumlah pengunjungnya nambah atau kurang? Nambah ya? Nambah. Saya mau nanya, kira-kira Sunan Ampel punya tim sukses? Tim sukses untuk Sunan Ampel. Ada dia bentuk? Nanti kalau saya meninggal, jangan lupa ya. Kumpulkan masyarakat, ajak masa ziarah ke makam saya. Pernah Sunan Ampel ngomong begitu? Gak pernah kan? Gak pernah. Gak pernah ngomong seperti seperti itu. Saya kasih contoh yang dekat, boleh yang dekat. Ya. Ayahnya Habib Syekh Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Siapa sih masyarakat umum yang kenal ayah Habib Syekh? Kita-kita dulu nggak kenal kan? Betul kan? Yang kenal masyarakat pasar Kliwon era 80-an 60 sampai 80 itu kenal dengan Ayah Habib Syekh. Tenar sekali meninggalnya sujud terakhir imam dan sholat jum, Jumat. Masyarakat kenal gitu. Tapi masyarakat umum tidak ke, kenal. Tapi karena ayah Habib Syekh ini almarhum insyaallah. Di hatinya itu Allah itu memancar denganku kuat. Bersinar dengan kuat. Dalam perilakunya tampak nur Allah tersebut maka Allah nggak mau sebutannya hi, hilang. Maka anaknya oleh Allah dibuat namanya muncul di mana-mana sehingga begitu lihat anaknya orang ingat ini memang bapaknya luar biasa. Betul kan? Jadi nggak hilang gitu loh. Sebutannya bukan semakin hilang, yang tadinya dikit yang nyebut, akhirnya yang nyebut semakin banyak dan semakin banyak dan semakin ba banyak. Kenapa? Karena Allah muncul dalam dirinya. Itu kan buktinya udah banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaan. Nah, kinten-kinten kita ini nanti pengen hilang atau pengen ada? <laughs> Saya punya teman almarhum Bapak Sutarmin, masih ingat ya Pak Tarmin tuh. Ya, dan Mas Agus, sering saya sebutkan. Orangnya sudah hilang almarhum, meninggal dunia. Sudah nggak ada dicari di kampungnya di Ngawi maupun di apa namanya? e, Klaten itu ya, nggak ketemu Mas Agus tidak ada. Kemudian Pak Tarmin juga nggak ada, kecuali di makamnya. Betul begitu ya? Tapi sekarang namanya disebut enggak ini? Disebut enggak namanya? Disebut. Setiap habis maghrib bahkan roti hadat, Fatihah dibacakan tuh sama teman-teman tuh. Masuk dalam daf, daftar. Disebut namanya. Dan orang yang nggak saya sebut namanya, yang pernah hadir di majelis ini. Setiap habis sholat, Waliman kana fisabik hadiran ma'ana. Dan siapapun yang dulu pernah hadir bersama kami ya Allah. Sebut nih. Dia ter tersebut namanya. Kenapa sampai disebut terus gitu ya? Karena dia semasa hidupnya membuat Allah ada dalam dirinya. Lewat apa? Dia bantu majelis ini. Dia urusin majelis ini. Dia ngepel di sini. Dia gali pondasi di sini. Dia kerja bakti di sini. Allah lihat ketulusannya, maka Allah paksa Allah pak paksa saya untuk mengingat. Allah paksa teman-teman saya untuk mengi mengingat. Begitu caranya. Nah, kinten-kinten kita nanti disebut enggak ya? Disebut atau hilang? Halo. Mohon maaf. Kadang anaknya sendiri aja nggak nyebut kok. Sepuroning kang kata ya. sepuroning kang kata. Coba Kadang kakek kita sendiri itu Mbah Buyut kita nggak ngerti. Mbah Buyut jenengan asmonipun sinten? Mboten ngertos lah. Makamnya di mana? Jabatan ah, ngertos. Makamnya di mana? Menurut riwayat kelihatannya kelihatannya loh, itu masih keli, kelihatannya. Makamnya itu ya ya di sana kelihatannya. Loh kok bisa kelihatannya ya wong itu kan Mbah Buyut mesti tanya bapak kan tahu wong itu kakeknya bapak kan begitu ya. Lah bapak saya tanya juga enggak ngerti. Enggak nger enggak ngerti. Lah bapak enggak tanya sama kakek. Ya kelihatannya tanya tapi lupa. Tapi lu lupa. Kok sampai bisa hilang ini? Sampai bisa hi, hilang. Mungkin baru empat keturunan udah hi, hilang gitu. Kenapa ini? Ini kan perlu dipertanyakan. Kenapa? Apakah kita pengen begitu? Kita pengen hilang, nggak disebut, nggak dikenang dalam kebaikan itu loh. Jadi mati ya hilang, mati ya an, entek kan naudzubillah min Tapi lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang hilang. Sampai hari ini satu demi satu namanya tersebut. Fulan, fulan, fulan. Ya kan? Kita baca kitab hadir, pasti disebut tuh perawinya. Anfulan, anfulan, ya kan? Kisah sahabat ini disebut ahli Badar, ahli Uhud, disebut terus namanya. Dicari makamnya diziarahin. Kenapa? Karena mereka memunculkan Allah dalam diri dirinya. Nah kita sekarang pengennya bagaimana? Saya mau nanya ini. Bu, pengen disebut sama suami enggak bu? Berarti ibu meninggal duluan ya. Alhamdulillah. Mohon maaf loh, tadi kan judulnya kan yang disebut berarti sudah mening Berarti ibu meninggal Begitu bu Ibu ikhlas meninggal duluan Berarti ibu lebih ikhlas kalau bapak yang meninggal duluan eh, Gimana nih pak Ini ini kira-kira istri yang bagaimana itu Mati ose pak <laughs> Bapak berangkat duluan Jadi kalau kita pengen pengen disebut, pengen di, disebut. Ya kita hidupkan Allah. Contoh ya, contoh. Sepurone ingkang kata. Sepurone ingkang kata. Almarhum uh, Sayyidah Khadijah radhiyallahu almarhumah ya. Radhiyallahu taala anha, Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW Istri Nabi Muhammad SAW Saya mau nanya, setelah meninggal hilang atau muncul? setelah meninggal disebut lebih banyak dibanding ketika hidup. Ya kan? Setelah meninggal Rasulullah itu nikah nggak sekali loh. Setelah istrinya meninggal, Rasulullah itu nikah nggak sekali. Banyak kan istri Nabi? Dan jangan jangan ikut-ikutan sama kadang ada orang yang geladrah bilang Istri Nabi itu gendut-gendut, hitam-hitam. Ini kurang ajar nih. Dikira Nabi itu kalau nikah milih yang jelek-jelek. Ya, dikira seperti seperti itu. Istri Nabi itu cantik can, cantik. Memang ada yang badannya gemuk. Jangan dikira kalau gemuk itu je, jelek. Banyak orang yang gemuk itu cantiknya luar luar biasa. Ada yang kulitnya agak hitam. ya hitam itu hitam manis sebanyak. Lanjut dengan putih jeplak yang enggak enak. Ya kan ya? Jangan diukur tuh putih cantik. Banyak yang hitam ma, manis. Sampai ada lagunya kan? Yang yang hitam manis. Ada lagunya. Sampai hitam manis. Istri Rasulullah itu cantik-cantik. Wong nabinya aja paling ganteng kok. Masa istrinya nggak cantik? Istrinya cantik, cantik-cantik. Allah yang milihkan. Rasulullah nggak asal nikah. Wa Yanti, yantiqu anil hawa. Enggak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Allah yang milikan semua. Tapi Rasulullah sudah menikah dengan gadis, menikah dengan janda, cantik-cantik semuanya, baik-baik semuanya, luar biasa semuanya dan semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Rasul pernah tidak menyebut Khadijah di depan istrinya? Apakah Rasul pernah tidak mengingat Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha di hadapan para istrinya? Enggak. Justru di depan istrinya Rasul mengatakan, "Ini tolong daging kirimkan ke rumah Bibi Khadijah. Tolong ini kirimkan ke rumah paman Khadijah." Dikit-dikit Rasul nyebut Khadijah. Sehingga ya, istri Rasul ada yang cemburu. Ini kok Khadijah kamu sebut terus? Kan kamu sudah diganti dengan yang lebih baik. Rasul mengatakan, demi Allah saya tidak pernah mendapatkan ganti yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu taala Darinya aku mendapatkan seluruh anak keturunan keturunanku. Dia membantuku di saat aku betul-betul dalam su susah. Itu yang menyebabkan Khadijah disebut terus. Disebut terus karena dia memunculkan Allah dalam dirinya sehingga taatnya pada suaminya luar Biasa punya harta, nih. Punya ini, nih. Suaminya pulang dari gua, ya kan dari gua Hiro, ketemu malaikat Jibril alaihissalam. Datang itu dalam keadaan Rasulullah menggigil. Rasulullah mang menggigil dan mengatakan zamiluni, zamiluni, tolong saya diselimuti, tolong saya di diselimuti. Kanjeng Nabi SAW kemudian diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian ditentramkan hatinya. Gak usah khawatir. Kamu tuh orang baik. Kamu itu suka nyambung silaturahim. Kamu suka bantu orang yang dalam keadaan kesusahan. Kamu suka menyantuni kaum fa fakir. Allah tidak mungkin sekalipun sampai kapanpun. Tidak mungkin Allah akan menghinakanmu. Tidak mungkin Allah akan merendahkanmu. Tenang suamiku. Saya mau nanya. Ini istri biasa atau luar biasa? Ya, tapi kalau istri zaman sekarang Suaminya datang mengatakan, adem, adem, podo. Betul Bapak? Betul? Bu, bu, bu, pegel, bu, pegel. Podo. Aku ya kesel, gitu kan? Aku ya apa? Pegel, gitu kan ya? Bu, bu, kalau dereng sari tigang dinten, aku petang dino. Jadi sambutannya itu berbeda. Makanya ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah selalu mengingat Khadi, Khadijah. Tapi bapak-bapak zaman sekarang ini, jangankan kalau istrinya udah meninggal, istrinya masih hidup, itu udah lupa sama istrinya. Jangan salahkan bapak-bapak, itu karena istrinya tidak memunculkan Allah dalam dirinya. Makanya sama Allah dibuat suaminya melupakan di dia. Rasain lo. Bu, jangan dimasukkan hati ya. Jangan, tapi masukkan ke lubuk hati yang paling dalam. Biar ingat, monggo diunjuk yang sudah dapat kopinya. Ini tim tim yang buat minuman masih suka buat kopi ini. Kemerayu buat kopi ini. Ya. Silakan diminum dulu ya. Santai. Anu alhamdulillah pengumuman ya. Senin yang lalu Mas Edwin lamaran ke Purwokerto. Alhamdulillah. Dan lamarannya kabul. Doakan lancar terus sampai nikah. Dan sampai setelah nih nikah dan sampai surganya Allah taala. Amin Allahumma amin. Setelah umur panjang dalam segala kebaikan. Amin. Jelas nih ya semua ya. Jelas tadi arti alam itu gelap ya. Yang membuat alam itu ada karena adanya sinar Allah di situ, karena disinari oleh Allah, karena Allah muncul di di situ. Nah, sekarang tinggal kita munculkan Allah nih loh. Allah ini kita munculkan dalam diri kita. Allah kita munculkan artinya perintah-perintah Allah dijalankan. Ya, larangan Allah dijauhi. Terus sadari keberadaan Allah. Sadari keberadaan Allah. Makanya dikatakan dalam lanjutannya itu. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fih aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhbil athar. Kalau terjemahannya Hmm. Siapa yang melihat alam semesta namun tidak melihat Allah di sana atau tidak melihat Allah ketika sebelum atau sudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surya makrifat karena tertutup tebalnya awan dunia. Silahkan mumet. Oh, ini, ini memang kalimat ting tinggi. Tidak apa kita biar dapat barokahnya, dapat baro barokahnya. Paham itu nggak patek penting kok. Memang kita nggak harus paham semuanya kan? Nggak harus paham semuanya. Jadi kadang ada ayat Al-Quran tuh kita baca kita nggak ngerti, tapi ya kita baca gitu. Kita apa? Baca. Nanti di situ ada barokahnya, ada nurnya, ada cahaya yang akan masuk ke dalam ha? hati. Karena ucapan-ucapan orang soleh itu kan keluarnya dari dalam ha? dalam hati, nggak ngarang-ngarang. Tapi di sini ada yang menarik ini. Siapa melihat alam semesta, tapi kok nggak bisa lihat Allah? Berarti ini dia ini sebetulnya buta gitu loh. Tapi butanya karena silo melihat yang lain. Contoh, contoh, contoh. Paling enak tuh contoh pakai hubungan suami istri. Boleh ya? Nanti jadi gamblang. Bu, ibu yang nyapu rumah. Ibu yang ngepel rumah. Ibu yang masang spray, ibu yang bersihkan tempat tidur, ibu yang mengharumkan ru ruangan. Sepuluh tahun suami hidup bersama jenengan, tapi tidak sekalipun bisa melihat kebersihan rumah yang jenengan bersihkan. Tidak bisa melihat tempat tidur yang jenengan sediakan dengan spray-spray yang in, indah. Saya mau nanya, suami seperti itu melek atau merem? Bu, ibu katakan ini suaminya buta atau enggak buta ini? Buta. Sebetulnya enggak buta, betul kan ya? Tapi yang membuat dia tidak bisa melihat karena dia melihat rumah orang melihat seseorang yang membersihkan rumah orang, seseorang yang masang spray di rumah orang, seseorang yang nyapu rumah orang, sehingga dia tidak bisa melihat orang yang menyapu di rumahnya sen. Tidak bisa melihat orang yang menyiapkan makan di rumahnya sen. Tidak bisa melihat orang yang menyiapkan minum setiap hari untuknya. Tapi melihat orang yang menyiapkan minum untuk orang lah lain. Sehingga matanya silo melihat yang itu, gak ketoan yang ini. Paham maksudnya? Paham? Paham kalau dibeginikan paham ya? Nah, udah sekarang sekarang kita masukkan dalam dalam kalimat tadi. Masukkan dalam kalimat tadi. Memang ini angel, tapi kalau udah contohnya begitu kok jadi gampang semua ya. Jadi punya suami, punya istri, tapi nggak bisa melihat kebaikan pasangannya kan begitu ya tadi nih, nggak bisa melihat karena silo melihat keindahan di luar sana sana. Kalau bahasa kerennya rumput tetangga ya milik tetangga. Rumput tetangga tampak lebih hijau. Itu kan bahasa kerennya seperti seperti itu. Nah, sekarang sekarang ini di semua ciptaan Allah itu kan yang menciptakan adalah Allah. Betul? Itu milik Allah. Cuman kenapa kita makan roti kok lupa roti ini ada karena diadakan oleh Allah. Kenapa Allahnya nggak bisa kita lihat? Dalam arti nggak bisa kita ingat. Dalam arti nggak bisa kita agungkan. Dalam arti nggak bisa kita muliakan. Justru rotinya diemplok. Baca bismillah pun tidak. Lupa kan? Lupa. Lupa lah, ya, artinya bisa melihat alam tapi nggak bisa lihat Allahnya. begitu kan ya? Nggak bisa lihat Allahnya. Sebelumnya atau sudah sebelum melihat, ketika melihat atau setelah meli melihat. Lo ada orang itu yang belum dapat roti udah lihat Allah dulu kok. Alhamdulillah. Saya bisa duduk di sini, banyak karunia di sini. Jadi roti datang tuh nggak kaget dia. Ini Allah lagi nyugi saya roti. Jadi bukan bukan Habib Novel nyugi roti, judulnya Allah lagi nyugi saya roti. Nah kalau judulnya dia merasa roti itu Allah yang ngasih, makannya enak atau enggak enak? Enak atau? Enak. Betul? Ya tergantung. Nah, orangnya cinta sama Allah atau tidak kan begitu ya? Tapi kalau orang-orang soleh ini melihat semuanya Allahnya yang dia lihat, bukan sesuatu itu yang dia lihat. Gampang tidak ini nyerna ya? Hadirin, jangan pusing atau gampang? Pusing dikit. Mau dibuat gampang? Mau? Nah, begini. Jenengan dimasakkan sama istri. Makan masaannya. Makan masaannya. Masaannya enak. Masaannya enak. Terus jenengan gak inget yang masakkan. Kira-kira yang masakkan gelo atau enggak gelo? Gelo ya. Karena cuma lap lap lap lap lap lap terus ditinggal. Gelo kan? Tapi kalau kalau yang satu lagi istrinya datang, nyiapkan masakan, dia enggak ngelirik masakannya, yang dilihat istrinya. Masya Allah, jeng tambah ayu awakmu. Masya Allah, jeng, Masya Allah, jeng. Ini masakannya enggak dibahas yang dia bahas ini yang nyuguhkan masaan. Nah kira-kira yang nyuguhkan senang atau enggak senang? Senang atau enggak senang? Akhirnya dia makan ini sambil ngelihat yang nyuguhkan. Enak, enak. Dia lihat yang nyuguhkan. Enak atau enggak enak? Tergantung. Eh, tergantung ini asli atau sandiwara kan begitu ya. Kalau dia asli betul karena memang menghargai dan mencintai yang nyuguhkan, maka dia semakin eh, enak. Udah jelas contohnya? Jelas. Nah sekarang ini, hidup di dunia ini, hidup di dunia ini. Mana yang milik kita? Tidak ada toh? Tidak ada. Berarti ini semua milik siapa? Milik Allah. Dan jenengan kalau dikasih uang 10 ribu yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah lewat oh. Nah sekarang saya mau nanya, yang dilihat, yang dilihat pemberiannya atau yang memberi? Ayo ngaku-ngaku. Jujur mawon. Jujur. Dikasih dikasih uang 10 ribu itu kira-kira artinya seneng gitu apa? Allah mung 10 heboh, Yang mana coba? Ah, cuman 10 ribu. Begitu kan? Ya. Berarti kan dia nggak bisa lihat yang ngasih Allah, nggak bisa lihat kan? Nggak bisa lihat yang ngasih Allah. Allah ini orang yang terhijab, orang yang tertutup. Makanya dia setiap dapat pemberian dari Allah nggak semakin dekat tapi semakin jauh. Nauzubillah min dzalik. Ngeri ya. Lain halnya orang yang niat itu yang ngasih Allah. Gak berani dia mencela pemberiannya Allah. Makanya Rasulullah ngajari, makan makanan yang disuguhkan kepadamu. Enak gak enak makan, gak usah komen, komentar. Kalau kamu suka makan, gak suka ya gak usah dimakan, tapi gak usah komen, komentar. Karena lihat ini yang nyugi Allah ini, yang nyugui Allah. Tamu datang, yang datang kan siapa? Allah. Kalau orang udah bicara gitu senang atau nggak senang? Uh, dosa kuntek. Allah ngirim saya tamu, dosa saya akan dihapus sama Allah. Jadi yang diomongkan tuh Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lihat apapun yang dilihat Allah. Tapi kita lihat Allah saja tidak. Ngadep Allah yang dilihat juga bukan Allah. Allahu Akbar. Tapi yang dilihat bukan Allah. Betul? Segala hal yang lupa jadi E. Betul? Begitu kok ada telpon ya ada tel, telepon tadinya janjian sama satu orang. Ya, satu orang mau ngirim duit ke rumah jam 1, jenengan jam setengah satu sholat. kok tiba-tiba setengah satu itu ya, jenengan ketika sholat, ada bel rumah, ting tung, ting tung, ting tung. Sholatnya khusyuk atau langsung batal? Iki sengirim duit, engkau sholatnya dibaleni, gitu kan ya, mencolot. Barang dibuka, uang ngemis. Aduh, tiwas kan? tiwas. Lo ini kita ngomong apa adanya, kita ini lo kita. Ya. Gak lihat Allah, Allah ini hilang gitu loh. Allahnya hilang padahal Allah itu ada di segala hal. Jenengan ini datang ke sini yang ngirim Allah. Betul kan ya? Saya ngajar di sini, yang ngirim ngajar jenengan adalah Allah. Kalau bisa lihatnya begitu, maka satu dengan yang lain, lihat Allah, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, yang ada kasih sayang. Dicaci maki. Dia lihat Allah lagi negur saya ini. Kamu gila. Kamu gendeng. Allah lagi negur saya. Ngeriting. Apa ya salah kau apa ya? Ya Allah, maafkan saya Allah. Jadi dia gak, gak, gak lihat caciannya orangnya itu enggak. Dia lihat kenapa saya dicaci seperti ini. Kenapa Allah marah sama saya. Apa yang saya salah, kurang saya apa. Langsung begitu, ingatnya pada Allah. Nah coba kalau kita dicaci maki. Kesel-kesel, kosong. Cik lipa itu, Susan. Jadi lawan ini yang kita li, lihat. Allahnya tidak li, dilihat. Allahnya tidak dilihat. Padahal kan keberadaan Allah dalam segala hal itu sangat jelas. Keberadaan Allah dalam segala hal sangat je, jelas. Sepurone engkang kata, yang bentuk hidung jenengan model begini dan begitu dan begini siapa? Lah kok masih protes? Irungku kok anu yuk bangir men ya. Misal saya Habib Novel, hidungnya kok besar banget ya, hidung saya besar nih, wah susah hidung besar nih. Kenapa? Kalau sujud itu ya rodok loro. Ya. Hidung besar itu cenderung beng bengkok. Banyak penyakit apa namanya hidung beng bengkok ini ya. Sehingga nafas tidak bisa lan, lancar karena yang satu beng bengkok. Itu penyakit orang yang hidungnya be, besar. Kalau yang pesek aman saja. Kalau itu. Jadi yang yang hidungnya besar mikirnya begitu, yang pesek irengku kok pesek ya, orang patek ganteng, no mancung lah ganteng ya. Itu kan ke gitu ya, tarik-tarik. Ya, macam-macam kan cara orang ada yang dicepit gitu kan. Pengen hidungnya man, mancung. Dia nggak lihat ini, Allah yang ngasih, Allah yang yang ngasih. Tapi kalau orang soleh itu lihat, makanya nggak berani mencela orang. Ada orang yang pincang nggak berani mencela, ada orang yang begini nggak berani mencela. Dia tahu itu Allah yang ngasih gitu. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik pemberian Allah. Dia nggak berani mencela. Gak berani mencela karyanya Allah. Karena tidak ada karyanya Allah yang jelek. Semuanya baik. Sing LA ya awa E.D.W. kilo sing biji. Kok jadi diam semua kenapa? Loh. Bu. Ini udah jam 10 kurang 9 menit nih. Belum. Eh, itu jamnya kok. semakin seru. Jadi sekarang udah bisa paham. Udah udah nyambung sekarang, connect. Terus dari tadi ngapain? Loh memang itu kadang Allah ngasih pemahaman tuh nggak ngerti kapan dikasih pemahaman tuh. Tapi insya Allah sekarang kan mudeng kan maksudnya. Paham loh? Berarti selama ini kita ini buta atau picek atau apa namanya? Namanya apa kita ini? Jujur, jujur. Kita udah bisa melihat Allah ada di balik semua ini? Belum kan? Berarti berarti itu Allah Allah ini kita letakkan di mana? Di hati. Itu harusnya kan begitu ya, di di hati. Dan nyatanya di hati juga ti tidak. Karena kita melihat semua ini dengan ha dengan hati. Apa bisa sombong kalau orang melihat semuanya karena Allah? Apa bisa sombong? Apa bisa protes orang yang tahu semua ini adalah pekerjaannya Allah? Apa bisa protes? Dia akan melihat dengan pandangan positif. Dikasih sakit sama Allah Ta'ala, dia melihat Allah lagi ngasih saya sakit. Nabi udah bilang tuh, kalau setiap musibah itu menghapus do, dosa. Berarti Allah lagi cinta sama sa, saya. Dosa saya terampau ba, banyak. Dihapus oleh Allah. Allah cinta sama saya. Jadinya nangis. Masih ingat anak kecilnya wali, seorang wali punya anak kecil. Coba bayangkan, anak kecilnya wali. Semoga anak-anak kita jadi seperti ini ya, insyaallah. Seperti anak kecil wali ini. Ya Allah, malam hari raya anaknya nangis. Nangis. Walinya akhirnya bingung nih wali ini. Kenapa anaknya nangis itu ya? Didudukkan. Nah, maafkan Bapak ya nak ya. Gak bisa belikan baju baru untuk kamu. Gak bisa belikan baju baru untuk kamu untuk hari raya. Gak seperti anak-anak tetangga. Karena habis main sama anak tetangga kok nah, nangis. Ya, kamu udah juga berapa hari gak makan kecuali dikit. Maafkan bapak ya nak ya. Kata anaknya, pak, aku bukan nangis karena itu. Aku gak nangis sedih. Nah, terus kenapa? Ini air mata bahagia. Air mata bahagia bagaimana? Saya ini syukur sama Allah. Uang saya ini anak kecil seperti ini kok udah dijadikan wali Allah. Dikasih hal yang gak enak gak enak kan itu tanda-tanda wali wali Allah. Kok saya masih kecil udah dikasih sifat-sifatnya wali. Saya senang, saya terima kasih sama Allah. Coba bayangkan. Umur lima tahun belum ada udah bisa melihat di balik semua perbuatan itu Allah yang melakukan karena cinta sama dia. Sementara kita yang udah umur 40, umur 50, umur 45, umur 30, kena musibah yang ada gersuloh, sambat, gak bisa lihat Allah sayang kepada kita. Betul kan? Terus Allahnya di mana? Hmm, Tidak tahu ini. Jauh. Allah yang yang begitu kelihatan jadi nggak keli kelihatan. Gini gini gini. Kasih contoh lagi boleh? Boleh. Ini saya bisa kelihatan gara-gara apa? Ada cah? Cahaya. Betul ya? Seandainya semua lampu dimatikan pet 100% nggak ada cahaya. Saya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa kelihatan, jenengan juga nggak bisa li lihat. Betul kan? Kenapa? Karena 100% tidak ada cah cahaya. Sekarang saya mau nanya, ketika kita begini kita bisa lihat cahayanya enggak? Enggak. Yang dilihat Habib Novel, cahayanya dilu dilupakan. Peran lampu ini lupa kita. Ini karena lampu, lupa. Yang ingat, oh kelihatan tuh Habib Novel, oh Edwin kelihatan. Ini lampu yang menyebabkan jadi kelihatan itu nggak diingat yang menyebabkan jadi ketok semua ini gak disebut, gak diperhatikan. Yang diperlihatkan, yang diperhatikan cuman yang kelihatan ke kelihatan. Padahal saya ada Edwin, ada jenengan, ada jadi kelihatan gara-gara lamp lampu. Nah, kalau orang gak bisa lihat sinar lampu ini berarti buta atau melek. Lampunya kan ngomong, begitu ya kamu ya. Aku ada tapi tidak kamu perhatikan. Rasain kalau udah aku tinggalkan. semakin mudeng? Udah paham? Coba yang yang nggak paham nggak usah angkat tangan. <laughs> Semua ini <laughs> angkat tangan. Ya insya Allah kan dikit-dikit paham ya. Lain loh berkahnya ucapannya orang soleh. Disebut saja Allah ngasih kita sesuatu. sesuatu. Jam 10 kurang 4 menit. Terus. Apa yang diteruskan? Nah sekarang coba kita anu dulu, kita cerna dulu. Ini kan ucapan berat ya, dicerna dulu. dulu. Nah kalau orang sudah bisa melihat Allah ada di segala sesuatu, bisa melihat Allah ada di situ. Hidupnya dekat sama Allah atau jauh dari Allah? Dekat kan? Dekat kan? Dekat. Nah kenapa kita selama ini kok nggak dekat sama Allah? Karena tadi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa li, lihat Allahnya nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan cuman manusia mencaci kita, betul kan? Yang ini ngasih duit sedikit, yang ini ngasih duit banyak. Jadi yang dilihat tuh yang ngasih, yang ngasih banyak dilihat, yang ngasih sedikit juga di, dilihat. Dilihat apa? pemberiannya dari banyak sedikit nanti penilaiannya pada orang itu jadi berbe berbeda tapi Allahnya yang menggerakkan orang itu untuk memberi banyak. Allahnya yang menggerakkan orang itu untuk memberi sedikit. Tidak kita lihat. Sehingga ketika ada yang ngasih banyak kita senang. Ada yang ngasih sedikit kita tidak mengang menganggap. Kita me, apa, meniadakan Allah yang memberi. Aduh sak boleh itu. Contoh-contoh. Pemberian Allah yang sangat tidak kita perhatikan. Sempurna ingkang kata. Ya. Saya yakin jenengan semua lupa, saya juga. Jujur mawon. Jenengan semua lupa, saya ju juga. Ini kita malam ini belajar sadar ya. Hidup itu yang ngasih siapa? Hidup yang ngasih siapa? Bisa lihat Allah yang ngasih hidup. Lah wong melek moto kan alhamdulillah lali kok. Betul enggak? Jujur dari pagi tadi sampai sekarang ini jenengan syukur hidup itu sudah belum? Ya Allah makasih ya Allah kasih hidup ya Allah makasih ya Allah makasih masih dikasih hidup ya Allah makasih ya Allah. Lihat orang lain, alhamdulillah aku jujur, alhamdulillah menungso tak temuni. Ya kan alhamdulillah masih hidup ya Allah terima kasih. Coba bayangkan kalau bisa bisa menyadari nih hidup yang kasih Allah. Cuman kita meremehkan, kita meremehkan. Kita lihat aku urip, aku sehat kok. Ya kan? Dia mati yo oh, nyotos loro mati. Sudah sakit lama, sakitnya trauma, mati dia. Yang itu hampir mati. Kritis-kritis. Jadi Allahnya itu dilupa, dilupakan ketika dilihat orang sakit, sakit, sakit, sakit, meninggal dan hampir meninggal, dia lihat dirinya sehat, dia merasa aman dari yang namanya ma, mati. Betul kan? Berarti lupa enggak ini yang ngasih hidup siapa? Allah. Lupa kan? Padahal itu bersama kita sampai sekarang ini. Ini Allah ngasih kita terus ini, ngasih kita terus sampai sekarang sekarang. Tapi Allahnya tidak kita ingat. Kalau kita ingat Allahnya, mesti kita syukurnya luar biasa. Contoh lagi boleh? Boleh. Jangan tadi ini minum atau nggak minum? Minum. Minumnya satu jenis atau dua jenis? Dua jenis. Gratis atau bayar? Rotinya dapat atau nggak dapat? Dapat, dapat roti, dapat kopi, dapat air. Betul? Betul? Coba jenengan lihat lihat ini ya, sepuro ingkang kata, jujur ya, jujur, jujur saja. Sebagai kebiasaan tuh. Biasa ngaji ning raudhah, kopi apa susu, ya air putih, roti. Gitu kan ya? Betul kan? Ya. Bah, bahkan ya, bahkan ini ya, bahkan kepada yang memberi aja nggak ingat tuh sak sakmono tok dadak diling-iling. Bebek. Iya, Pak, jujur jujur, ayo jujur jujur. Betul kan? wajar. Yang memberi yang memberi dohirnya aja enggak enggak ingat. Apalagi apalagi terima ini. Alhamdulillah Gusti ya Allah. Allah ngasih saya barokah. Allah ngasih saya roti. Allah ngasih saya kopi. Allah ngasih saya minum. Sudah sampai yang itu? Kapan kira-kira? Ya moga-moga semakin hari semakin bagus. Ini saya mau kasih contoh yang gampang-gampang. Yang gampang kan? Gampang-gampang. Jelas ini? Udah ya? Lanjut lagi. Jenengan ini enggak anu toh, enggak enggak mumet. Berarti udah pintar semua. Alhamdulillah. Jadi Eh, makrifat kepada Allah, kenal sama Allah ini, akhirnya hilang nih. Upaya mengenal Allahnya hilang, gara-gara ciptaannya Allah gitu loh. Lihat ciptaannya, lupa mengenal yang menciptakan. Dia melihat nikmat, tapi nggak lihat yang memberi nek, nikmat. Lihat sehat, nggak lihat yang memberi se sehat. Terakhir nih, terakhir udah pol-polan ini. Ini pol-polan. Ini kalau sampai yang terakhir ini juga nggak mudeng, guys, kebangetan gitu. Ya, kebangetan. Ada seorang uh, ratu. guys ratu ya. Ratu. Cantik kecantikannya di masa itu yang tercantik di dunia. Ini cuma misal loh. Seorang ratu yang paling cantik di, du, di dunia. Dan ratu ini baiknya luar biasa, dihormati semua orang. Dihormati semua orang. Kemudian ratu ini menyayangi seorang yang miskin di ujung desa. Menyayangi seorang yang miskin di ujung desa, ratu ini ya. Kemudian ratu tadi mengirimkan mengirimkan sapu tangan harga seribu rupiah. Dikasihkan orang yang dia sayangi di ujung desa sana. Dibawa oleh Pak Agus Masjid dari Yogyakarta. Itu orangnya di pojok sana. Misalnya, Mas Agus nih bawa nih, utusan nih. Utu, utusan nemui. Nah, ini orang miskin yang ada di, di ujung desa itu namanya Pak Novel. Nah, ini cuman contoh aja, contoh. Mas Agus bilang, e, Pak Novel, ini ada titipan sapu tangan dari Ratu sebagai tanda sayang pada jenengan. Saya buka. Allah, rego saya Apa ini? Saya punya banyak yang seperti ini. Saya mau nanya, utusannya jengkel atau enggak jengkel? Utusannya jengkel atau enggak jengkel? Jengkel. Betul kan? Nah, kemudian kalau ratunya dikasih tahu, kira-kira orang ini diapakan? Oh, Pak Novel begitu ya orangnya ya. Udah singkirkan. Bisa kan? Tapi kalau Pak Agus ini datang, belum mengeluarkan belum mengeluarkan apa-apa, dia ngomong, "Pak Novel, saya diutus oleh ratu kita." Masya Allah Pak, silakan masuk. Masya Allah, gimana kabarnya ratu? Gak, gak, gak ngurusi dia. Saya bawa bawa ini. nanti dulu udah gimana kabarnya ratu ini? Udah nggak usah bahas bawaannya dulu. Udah, ini yang yang jadi utusan dimuliakan semulia mulianya. Betul kan? dijamu semaksimal mungkin. Kemudian utusan ini ngasih ini ada titipan. Masya Allah dibuka sapu tangan. Wah Masya Allah ngasih saya sapu tangan. Ingat sama saya dia Masya Allah. Saya yang miskin ini diingat. Dia cium ini sapu tangan. Sampaikan terima kasih saya. Ini pemberian yang tidak bisa saya balas dengan nyawa saya. Bla bla bla bla bla. Ini kira-kira, kira-kira. Utusannya senang atau nggak senang? Sambil batin, sakno. Masya Allah. Dikei sapu tangan rego. Saya senengi kaya ini iya. yo. Nanti aku, saya yang bawa aja kok dimuliakan seperti seperti ini. Pulang dia kepada ratu. Ditanya sama ratunya. Ditanya sama ratunya. Gimana tadi? Wah, ratu. Gak salah pilih orang. Maksudnya, wong saya itu baru datang bilang diutus ratu. Dia itu gak nanya ini apa-apa. Langsung saya itu dimuliakan, nanyakan jenengan. Terus saya kasih sapu tangan tadi yang harga seribu tuh ratu. Hah? Gimana? Diciumin, nangis. Dia bilang, ini nggak bisa saya bayar bahkan dengan nyawa saya. Ratunya senang atau nggak senang? Senang. Ya udah, besok kirimkan saya temui dia. Besok kirimkan saya temui dia. Saya mau dengan dia. Kan begitu. Betul kan? Oke. Sekarang saya mau nanya, ini contoh ya. Rezeki, rezeki, rezeki ini yang gampang aja Rezeki, rezeki, rezeki Jangan dapat gaji satu bulan tujuh ratus ribu Yang ngasih siapa? Allah gaya <laughs> ah, Habis ngaji hikam gaya ya Yang ngasih siapa? Nyatanya demo minta kenaikan upah gitu kan Ya kan? Yang ngasih siapa ini? Bos, bos gitu kan ya yang ngasih Allah lewat utusan. Utusannya namanya bos. Betul kan? Nah, Sudahkah kita menerima utusan ini dengan senang? Belum. Betul kan? Makanya Rasul bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bisa menghargai, nggak bisa berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara kebaikan kepadanya, yang telah berbuat baik kepadanya, maka dia tidak atau belum bersyukur kepada Allah. Itu loh, Islam itu sampai seperti itu. Jadi wasitohnya ini perantaranya jangan dilupakan. Sebetulnya yang dilihat bukan perantaranya, yang dilihat adalah yang memberi. Jadi perantara itu dimuliakan karena jadi utusan yang mem memberi. Saya dengan jenengan sepurone kang kata. Buat saya jenengan itu utusannya Allah buat saya utusannya Allah kepada saya untuk menyampaikan ganjaran, betul kan? Karena jenengan datang ke sini saya bisa nga, ngajar, berarti saya dapat pa, pahala. Kalau saya nggak terima kasih sama jenengan dalam arti kok saya nggak ngajarin jenengan, nggak muliakan jenengan, kemudian saya tidak apa jamun jenengan, berarti saya tidak berterima kasih pada jenengan. Allah marah. Loh kok utusan saya nggak dimuliakan ya? Utusan saya kok disepelekan seperti itu ya? Utusan saya kok nggak dianggap ya? Kok begitu ya nih novel nih ya? Maka Allah akan mengurunkan azabnya kepada saya. Naudzubillah min dalik. Tapi ketika saya menghargai Alhamdulillah ya Allah, saya bisa ngajar, engkau berikan saya kemudahan, dapat pahala dengan gampang, lewat orang-orang yang mau datang, yang datang saya senangkan, dikasih bangunan yang bagus, dikasih tempat lantai keramik yang bagus, dikasih minum juga diusahakan yang eh, enak, makan diusahakan yang enak, diusahakan nyaman, jangan ada asap rokok di pengajian, biar tubuhnya aromanya harum semua, semua biar seger udah udaranya diusahakan seperti itu, Allahnya senang. Ini novel diberi kemudahan. Orang-orang itu yang udah mau datang dia muliakan. Maka Allah membuat jenengan jadi semakin senang datang ke sini. Bukan saya, Allah membuat jenengan jadi semakin se senang. Saya akan dibuat semakin bersemangat untuk ng ngajar. Coba perhatikan. Semakin hari ini uh, bagian depan ini tampak semakin diperhatikan atau semakin disia-siakan? Semakin diperhatikan, betul kan? Coba ini sekarang mejanya tampak cantik atau enggak cantik? Cantik gitu kan ya? Di, dilihatkan semakin keren kayak ulama-ulama besar gitu kan ya? Wah, kayak di mana gitu ya? Padahal yo al semanggiu. Semanggi pasar Kliwon ya, seperti ini itu. Kita ini dalam upaya apa? Menghargai yang ha hadir. Menghargai yang hadir. Saya berupaya, bukan cuma yang hadir di sini. Sebagai syukur pada Allah Ta'ala, ini banyak yang nonton streaming itu, yang nonton streaming. Kalau yang di sini bisa lihat langsung saya. Lah yang di rumah itu butuh gambar yang bagus biar lihatnya jadi eh enak kan seperti itu. Gimana caranya? Lah itu yang saya belum bisa maksimal mohon maaf karena saya harus beli kamera harga minimal 25 juta. Sementara yang ini yang satu ini 10 juta cuman ini tok ini, yang lainnya murah-murah gitu kan ya. Makanya saya niat ini insya Allah. Pokoknya tiga bulan ke depan paling lambat. Syukur-syukur bulan depan sudah bisa beli tiga kamera A 25 juta. Ya. Loh, itu niat, itu nih niat. Punya duit, babe? Enggak punya. Ya, sekarang tidak bu, punya. Besok siapa tak tahu. Karena kita bilang sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, saya ingin memuliakan orang yang udah mau menghadap untuk mencari il ilmu sebagai wujud terima kasih saya padamu ya Allah. Syukur saya seperti itu. Tolong ya Allah. Nanti akan Allah beri. Ya, siapa tahu yang nonton kemudian tergerak hatinya, oh begitu ya Bib ya. Jangan khawatir Bib. Mobil saya lima saya jual satu Bib. Ah, siapa tahu. Ya, ini termasuk orang-orang agak gila tapi normal gitu. Kan dibilang orang lain kamu gila kamu ya masa itu mobil dijual cuma buat beli kah? kamera di pengah, pengajian apa manfaatnya bla bla bla buat orang lain begi begitu tapi buat orang yang udah melek yang udah me, melek dia bisa lihat dia dapat cahaya dia bisa ngerti oh iya ya ini sesuatu yang manfaatnya luar biasa ini contoh itu antara ada nur sama nggak ada nur tuh bedanya di situ jelas semuanya jelas Kok mantok mantuk Jadi uh, Udah paham sekarang maksudnya? Apa? Melihat Allah Jangan cuman melihat ciptaannya Paham? Seharusnya kita melihat ciptaan Jadi ingat sama Allah Tapi kita ini aneh Lihat ciptaan justru Allahnya lupa Udah saya kasih judul yang paling gampang lagi boleh? Boleh. Terakhir ya. Padahal tadi udah terakhir nih. Terakhir terus ini ya. Ini yang paling akhir ya malam ini untuk paling akhir untuk malam hari ini. Ya, ini insya Allah contoh yang satu ini bisa memperjelas. Insya Allah bisa memper jelas Urusan kerjaan tadi loh. Kerjaan jenengan dapat gaji nggak naik-naik lima tahun, itu musibah atau nikmat? Musibah ya. Musibah kalau dilihat gajinya tidak na naik. Betul kan? Karena lihatnya mandek di situ ya. Lihatnya mandek di di situ. Gaji nggak naik, gaji nggak naik. Lihatnya ini, lihat gaji nggak naik. Tapi coba lihatnya dinaikkan lagi. Lihatnya dinaikkan, jangan lihat gajinya. Tapi lihat, siapa yang memberi rezeki ini? Allah kan? Allah kok ngasih saya gaji masih segini ya? Masih segi segini. Padahal saya pengennya le, lebih. Ada apa ya? Ada a, apa? Coba kemudian dilihat, coba kemudian dilihat. Gaji yang segitu itu dibuat apa? Kenapa kok nggak naik-naik? Buat beli rokok, oh ya pantas pantas. Obat beli barang makruh menurut sebagian ulama haram, menurut sebagian ulama yang lain. Gitu kan ya? Ini buat beli roh, rokok. Ya kalau gajinya nggak naik-naik ya pantas. Pantas gak nih? Pantas. Karena dia nggak ingat sama Allahnya gitu, nggak ingat sama Allahnya. Kemudian buat apa lagi nih? Ternyata ini ya, ternyata ini gaji ini bukan cuma buat beli rokok buat nonton biskup. Buat nonton biskup. Sementara yang pokok-pokok selalu bilang nggak punya duit. Maaf Yai Habib ustadz, kenapa? Saya nggak punya uang buat bayar SPP anak saya. Saya nggak punya uang buat beli buku anak saya. Saya nggak punya uang buat beli ini, buat beli ini, buat beli ini. Nggak punya uang, tapi buat beli rokok selalu punya buat hal yang gak bener punya uang. Makanya ya udah gajinya mandek segitu. Kan Allah minta kita mikir loh, mikir mikir tentang diri kita terhadap Allah. Pikiran ada apa gitu? Ada apa antara dirimu dengan Allah? Dipikir kok mandek sek di sini kenapa nih? Ini mandeknya mandek baik atau mandek ada sesuatu yang bu buruk? Allah nyuruh kita merenung. Nabi Yusuf alaihi salam Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan masuk penjara kan? Betul ya? Salah atau enggak salah? Punya salah enggak Nabi Yusuf? Enggak punya salah tuh? Betul kan? Termakan fitnah ya, termakan fitnah, masuk pen penjara. Apakah Nabi Yusuf kemudian berkeluh kesah? Tidak kan? Beliau meneliti, apa ya? Kok saya masuk pen penjara? Akhirnya ngerti itu sebabnya masuk penjara. Gara-gara ngomong, gara-gara ngomong. Omongannya sendiri. Ya Allah, masuk penjara lebih aku sukai. Ya, asli junu ahabba ilai. Masuk penjara itu lebih aku sukai gitu. daripada harus melayani Zulai Zulaiho. Kan begitu. Ya sama Allah dimasukkan penjara. Kamu lebih suka, ya udah gitu. Padahal, ya, padahal seandainya Nabi Yusuf itu berkata, "Ya Allah, ya, aku tidak mau melayani Zulaikha." Selesai, maka Allah tidak akan masukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Penjara. Itu menurut para ahli tak takwil dan ahli taf tafsir. Jadi, orang itu disuruh nyari itu. Apa sih sebabnya kok sampai seperti ini? Pada titiknya, pada titiknya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ini mandek kerjaan. Anak ganyang, ruwet. Gitu kan ya? Temen yang gak, nggak nggak bisa harmonis dengan kita. Jangan lihat anaknya, jangan lihat pasangannya, jangan lihat temennya, jangan lihat pekerjaannya, jangan lihat lawan bisnisnya atau teman bisnisnya, tapi lihat di balik semua itu ada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dah, super akhir. Super akhir nanti mesti jawabannya oh iya iya iya gitu. Super akhir. Ternyata kalau kita perhatikan Sholat kita ini masih bobrok Betul? Betul? Betul? Ya udah, jadi pantas kalau kita begini dan begitu. Makanya nggak usah ditunda-tunda, segera perbaiki sholat masing-masing. Udah itu dok, itu dulu. Perbaiki sholatnya, perbaiki sholatnya. Nanti kan banyak yang berubah, banyak yang beru berubah. Jadi Allah tuh nyuruh nyuruh kita lihat aku, lihat aku, aku nih lihatan gitu loh. Lihat saya, Cuman kita nggak pernah lihat Allahnya. Yang dilihat makhluknya. Dan semoga barokah, semoga man manfaat. Jih. Permohonan doa untuk kesembuhan yang sedang sakit Siska binti Sunardi, kemudian Ibu Suparmi binti Mangunturio, Bapak Budi Ismanto, Ibu Partini, Bapak Prapto Ijoyo, Ibu Pariem, dan semua yang menitipkan doanya kepada saya, lewat SMS atau WhatsApp atau BBM yang sedang sakit dari teman-teman kita semua. Semoga diberi Allah kesehatan yang prima, kesembuhan yang tidak penyakit. Setelahnya dipanjangkan usia dalam segala kebaikan dan kenikmatan terkhusus untuk paman saya Ali bin Ali al Habzi Semoga Allah menyembuhkannya dari segala macam penyakit. al hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin.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 Ya, Allah dari Solo saya orangnya insya Allah. Saya pengen untuk Purnomo Sidi teman-teman yang di Karanganyar apa merapat semua ya dan sekitarnya. Jadi biar Karanganyar itu makmur ahlu sunnah wal jamaah biar kelihatan tuh ahlu sunnah wal jamaahnya kumpul semua. Besok hari Senin ya 22 eh, Februari jam Ba'dal Ba'dal Isya. Dan pengumuman dari saya pengajian Rebu sore khusus untuk ibu-ibu di Majlis Ar-Raudhah ini selalu ada insyaallah ya. Rebu depan kalau ada yang mau hadir dari ibu-ibu waktunya jam 4 sore. Kemudian Rebu Ba'dal Isya ada kajian khusus di Raudhah untuk umum. Laki maupun perempuan kajiannya berjudul Toriqoh Bani Alawi atau Toriqoh Alawiyah. Kalau hari Senin Pak Adal Isa ada kajian uh, fikih tasawuf dari kitab Fathul Ilah. Yang berminat silahkan hadir. Kemudian insya Allah awal Maret ya, awal Maret saya akan memulai untuk memberikan subsidi transportasi. Subsidi transportasi buat teman-teman yang udah rutin hadir tapi pengen ngajak tetangganya nggak punya kendaraan, ya nggak punya kendaraan. Dia pengen ngajak tetangganya kok tidak ada kendaraan gitu. Punya cuma motor. Padahal ada beberapa orang yang mau ikut. Itu kan mungkin kalau nyewa angkot kan bisa bawa orang ba orang banyak. Misal seperti itu eh, yang berminat ya sudah punya daftar temannya, tolong gitu ya. Tolong jenengan daftarkan dulu. Nanti akan saya pilih dari berapa berapa kelompok itu kira-kira yang mana dulu yang diuta diutamakan. Nanti semoga saja bisa bisa semuanya. Ya, semoga bisa semuanya. Subsidi itu berlangsung selama 6 bulan, satu bulan dua kali, seminggu e, minggu pertama atau minggu ketiga terserah. Yang jelas saya kasih dua dua kali pertemuan. Ya, dua kali per pertemuan. Ini termasuk salah satu cara syukur tadi dikasih majelis yang seperti seperti ini. Nanti yang pengen mendaftarkan silahkan temui saya di depan di raudhah depan ya, itu ada zawiyah e, pojoknya raudhah zawiyah. Kemudian untuk Bapak Ibu yang yang pengin duduk-duduk sama saya untuk minta jadwal dan lain sebagainya, nanti setelah kajian pokoknya ketemunya di di raudhah e, di raudhah bagian zawiyah di depan depan sana. Karena saya dapat kritikan yang membangun, alhamdulillah ngomong sama saya begini, bagus umangannya. Bib, Dulu itu kalau mau ketemu Habib, ibu-ibu itu gampang. Pulang itu langsung ketemu. Sekarang tuh ibu-ibu kalau turun tidak bisa ketemu Habibnya karena turun ke depan sana langsung hilang gitu. Habibnya di sini jadi miliknya yang di sini saja, yang di sana nggak bisa ketemu. Jadi saya pindah Bu, selesai ini ya, nggak usah salaman sama saya di sini, yang mau salaman nanti bisa di sana di pojok sana itu, di zawiyah depan. Ya, bangunan rodoh yang yang lama ketemu di situ, duduk di situ, Eh, istirahat mau istirahat silahkan ya. Yang mau minta jadwal monggo, yang mungkin ada keperluan silah silahkan. Memang saya kalau Jumat persiapkan diri saya untuk uh, pengajian ini untuk teman-teman saya. Semoga barokah, semoga manfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya kepada siapapun, terkhusus kepada jenengan yang hadir di sini.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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semoga barokah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.